Kaum muslimin yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kitab Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Sampai pada ucapan beliau tentang masalah perselisihan para ulama ahlu sunnah tentang makna hadis la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min hadis yang terkesan <clears throat> menafikan keimanan sama sekali bagi orang yang berzina bagi orang yang mencuri bagi orang yang berbuat dosa-dosa besar dikatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن Khamilina azakumullah yang kalau diterjemahkan berarti atau bermakna tidaklah seorang yang berzina ketika berzina dikatakan mukmin dan tidaklah seorang pencuri ketika mencuri dikatakan beriman dan tidaklah seorang peminum khamr ketika minum khamr dikatakan beriman maka bohir dari hadis ini seakan-akan mereka tidak beriman. Maka dikatakan oleh Ibn Rajab, Qad ikhtalafa ahlus sunnah. Telah berselisih para ulama ahlus sunnah. Orang yang berbuat dosa besar seperti berzina, mencuri, atau minum khamr. Atau sejenisnya. Hal yusamma mu'minan naqisul iman? Au yuqalu laysa bimu'minin, lakinnahu muslim mereka berselisihnya apakah orang tersebut dikatakan sebagai mukmin tetapi kurang imannya atau dikatakan bukan mukmin tetapi muslim ikhtilafnya ahli sunnah hanya dua pendapat ini artinya pendapat lain yang selain dua ini itu bukan pendapat ahli sunnah seperti yang menyatakan berarti yang minum khamr kafir tidak beriman Berarti yang mencuri kafir karena tidak beriman. Berarti yang berzina kafir karena tidak beriman. Ini pendapat yang nyeleneh. Pendapat yang syad, yang menyimpang dari pendapat para ulama ahlu sunnah. Jadi dikatakan oleh Ibn Rajab. Ikhtalafa ulama ahlu sunnah itu hanya dua pendapat tadi. Apakah disebut mukmin kesul iman? Mukmin tapi kurang imannya karena minum khamr, karena berzina, maka dikatakan orang itu beriman tapi imannya sangat kurang. Atau dikatakan bukan mukmin tapi muslim. Artinya masih tetap dikatakan Islam. Dua pendapat ini diriwayatkan kedua-duanya dari Imam Ahmad. Ini Imam Ahmad rahimahullah pernah berpendapat demikian, pernah berpendapat demikian. Pernah menyatakan sebagai mukmin naqsul iman, pernah pula mengatakan bukan mukmin tapi muslim. Imannya untuk tentang hatinya Allah yang tahu. Tetapi secara dohirnya masih muslim dan diperlakukan sebagaimana muslimin. Ikhwanifidina azakumullah. Berarti kita lihat dua pendapat tadi. Bahwa yang dipermasalahkan adalah mukmin atau bukan. Kalau bukan mukmin berarti masih muslim tapi tidak mukmin. Atau masih mukmin tapi dikatakan natusul iman. Bukan Islam yang dibicarakan. Kalau keislaman sepakat ahli sunnah yakni sepakat mereka masih muslim tidak kafir itu sepakat amasmul islam fala yantafi bintifai ba'di wajibatih adapun nama islam maka tidak akan hilang dari seseorang muslim kecuali kalau dia melakukan sesuatu yang betul-betul menafikan keislaman atau bertentangan dengan keislaman. Adapun dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban atau dengan intihak ba'dil muharramat atau dengan melakukan muharramatih melakukan keharaman-keharaman maka tidak keluar dari keislaman artinya nama keislaman masih tetap ada pada dia apakah dia meninggalkan kewajiban ataupun mengerjakan yang haram-haram wa innama yunfa bil ityani bima yunafihi bil kulliyah keislaman bisa hilang hanya kalau dia melakukan hal yang memang bertentangan dengan keislaman secara menyeluruh. Secara keseluruhan, secara kuliah, seperti kekafiran. Kesyirikan dengan syirkal akbar. Atau kekufuran dengan kufur juhud. Dan sejenisnya. ولا يعرف في شيء sunnah as-sahihah نفي islami amman taraka syai'an min wajibatih. dan tidak diketahui adanya riwayat-riwayat dari sunnah Nabi Alaihissalam yang sahihah tentunya. Tidak ada satupun yang menafikan keislaman dari orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban. Selalu yang dinafikan adalah iman. Islam tidak pernah dinafikan. Ya, Yani kalau hadis-hadis tentang ancaman dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang berbuat begini maka dia bukan mukmin. Mesti yang dinafikan keimanannya. La yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang kalian keimanan selalu yang dijadikan sebagai perkara yang akan hilang atau terancam akan hilang, bukan keislaman. Kalimatnya selalu tidak beriman salah seorang kalian hingga berbuat begini dan tidak beriman seseorang kalau berbuat begitu dan dikatakan tidak beriman kalau minum khamr dan orang yang berzina tidak beriman yang dinafikan keimanan keimanan keimanan. Dan dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah tidak ada satu riwayat pun dari Rasulullah SAW yang menafikan keislaman. Kama yunfal imanu amman taraka syai'an min wajibatih. Seperti keimanan yang dinafikan bagi orang-orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban. Tidak beriman orang yang tidak begini, yang tidak begitu. Wa in kana warada itlaqul kufri ala fi'li ba'dil muharramat. Hanya saja kadang-kadang disebutkan kalimat kufur bagi orang-orang yang meninggalkan kewajiban atau yang mengerjakan keharuman-keharuman. Sebagaimana disebutkan pula kalimat nifak, kekufuran atau kemunafikan. Ya, ini dikatakan kufur barang siapa yang demikian kufur, Seperti sibabul muslim fis wa qitaluhu kufrun. Disebutkan kufur kadang-kadang. Kadang-kadang disebutkan pula nifak. Yani arba'un man kunna fihi Barang siapa yang empat ini ada padanya, maka dikatakan munafiqan khalisan. Kalau fihi khoslatun min hunna, fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'ha. Kalau ada sebagiannya dari empat itu, maka ada sebagian dari kemunafikan. Sampai meninggalkannya. Ini ancaman-ancaman dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang berbuat jelek, berbuat haram, berbuat dosa-dosa, terancam kufur, terancam nifak, atau terancam hilang keimanan. Tapi kalimat tidak muslim atau tidak Islam tidak disebutkan. Bahkan dikatakan oleh Ibn Rajab dan dia beliau adalah seorang ulama yang berhak, yang pantas menyatakan tidak aku dapati atau dikatakan la yu'raf, tidak diketahui adanya hadis ancaman menafikan keislaman karena masalah dosa-dosa besar. Waktu ulama maka ulama berselisih hal yusamma murtakibul kabair kafiran kufran asghar atau munafiqan nifaqal asghar Berselisih para ulama karena pernah disebut kalimat kufur barang siapa berbuat begini maka kufur, berbuat begitu maka kufur. Apakah orang yang berbuat dosa-dosa besar tadi yang terancam kekufuran apakah dikatakan kafir dengan kufron asghar kafir kecil yang tidak keluar dari keislaman atau kalau disebutkan nifak, kemunafikan. Apakah boleh disebut munafik Ya ini nifaknya nifak asghar, munafik kecil yang tidak keluar dari keislaman. Wala a'lamu anna ahadan minhum ajaza itlaq nafis mil islami anhu. Itu ada ikhtilaf ya. Apakah boleh disebut begitu atau tidak? Tetapi kalau dikatakan kafir keluar dari Islam, tidak ada satu ulama pun yang berpendapat begitu karena dosa-dosa besar dikatakan kafir keluar dari Islam tidak ada. Tetapi kufur amali iya. Atau apakah perlu disebut atau boleh disebut dengan kafir asghar? Kufur dengan kufur kecil. yakni kufur yang tidak mengkafir eh, yang tidak keluarkan dari Islam. Kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ini ada ikhtilaf. Tetapi kata Ibnu Rajab la a'lam anna ahadan minhum ajaz itlaq nafyi ismil islami anhu. Tetapi para ulama, kata beliau, aku tidak tahu seorang pun dari mereka yang membolehkan untuk menghilangkan nama Islam dari mereka, dari orang-orang yang berbuat dosa besar. La a'lam ahadan, kata Ibn Rajab. Aku tidak mengetahui seorang pun dari ulama ahlu sunnah yang membolehkan untuk menyatakan mereka bukan muslim. Nada. ada. Kalau orang itu hanya bermaksiat atau berbuat dosa-dosa besar, maka tidak dikatakan oleh mereka satupun tidak dikatakan kafir dan bukan muslim, tidak ada. Illa annahu ruwiya an ibn Mas'ud. Hanya saja satu riwayat dari Ibn Mas'ud tentang masalah tarikuz zakah, tentang orang yang meninggalkan zakat. Qala kata Ibnu Mas'ud, "Matariku zakat bi muslim." Tidaklah orang yang meninggalkan zakat adalah orang muslim. Jadi tidaklah orang yang meninggal, meninggalkan zakat itu adalah seorang muslim. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Idris dan Ibnu Mas'ud mengatakan ma mani'uz zakat bi muslim. Tidaklah orang yang meninggalkan zakat itu adalah sebagai muslim. Kata Ibn Rajab, yuhtamal annahu kana yarahu kafiran bidzalik. Dan ini ada kemungkinan bahwa Ibnu Mas'ud memang menganggap orang yang meninggalkan zakat itu adalah kafir. Kharijan minal Islam, keluar dari Islam. Sehingga baru dikatakan bukan muslim. Jadi dikatakan bukan muslim itu kalau yang dilakukannya adalah perkara-perkara yang mengeluarkan dari keislaman alias kafir keluar dari Islam. Dan tentunya Mani zakat di zaman beliau, di zaman Ibnu Mas'ud, di zaman para sahabat adalah orang-orang yang menentang zakat, bukan hanya meninggalkan zakat, menentang untuk membayar zakat. Ketika diminta zakat mereka oleh khalifah waktu itu, itu khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, mereka menolaknya. Tidak. Kami tidak akan memberikan zakat setelah Rasulullah wafat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada rasulnya, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Bukankah Allah mengatakan, "Ambillah dari mereka zakat yang akan membersihkan mereka dan mensucikan mereka." Dan diperintahkan oleh Allah, wasalli 'alaihim, inna salataka sakanun lahum." Dan berikanlah salawat kepada mereka, karena salawatmu menenteramkan mereka. Itu Nabi, salawatnya menenteramkan mereka. Nah sekarang nggak ada Nabi, untuk apa saya bayar zakat? Siapa yang akan bersalawat untukku? Kata mereka. Apa ini? Ini bukan hanya tidak bayar zakat. Tetapi menentang hukum zakat. Maka Abu Bakar Siddiq dan para sahabat dengan tegas menyatakan bahwa mereka adalah bukan muslim. Mereka adalah orang-orang kafir. Maka mereka diperangi oleh Khalifah Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan para sahabat semuanya Artinya sepakat mereka memerangi tarikuz zakah. Dan dalam catatan sejarah, dalam sirah-sirah, dalam sejarah-sejarah khulafah Rashidin, para ahli tarikh semuanya mencatat sebagai perang riddah. Apa itu perang riddah? Perang murtadin, perang melawan orang-orang murtad. Berarti mereka menentang zakat dianggap murtad. Karena yang ditentang adalah ruknun min arkanil Islam maka Ibnu Mas'ud menyatakan, "Matarikuz zakat bi muslim." Orang yang meninggalkan zakat seperti ini, dia bukan muslim. Wa kadzalika ruwiya an Umar fi man tamakkana min al-hajj wa lam yahujj. Demikian pula apa yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang orang yang memungkinkan untuk haji tapi tidak haji. Haji juga ruknun min arkanil Islam. Tetapi kalau ada orang yang mampu untuk haji dan dia tidak haji, maka dia dikatakan bukan muslim. Ini diriwayatkan dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Wallahir annahu kana ya'taqid kufrahum. Dan tampaknya memang seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud terhadap orang yang meninggalkan zakat Demikian pula dikatakan oleh Umar terhadap orang yang meninggalkan haji padahal dia mampu. Walihada arada an yadrib alaihim jizyah. Oleh karena itu, Umar sebagai khalifah ketika itu ingin untuk mengambil jizyah dari mereka. Sedangkan jizyah diambil bukan dari muslimin. Jizyah adalah upeti yang diambil dari orang-orang kafir. Orang kafir yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Yaqul lam yadkhulu fil islami ba'du. Mereka berarti belum masuk Islam. Fahum mustamirruna ala kitabiyatihim. Maka mereka masih dalam keadaan kitabiyah. Masih dalam keadaan ahlul kitab. Seperti Yahudi dan Nasrani. Demikian dinukil oleh Hafidh Ibn Hajar, uh, Hafidh Ibn Kedir rahimahullah. Diriwayatkan oleh Said Ibn Mansur dari Hasan Al-Basri bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyatakan Laqad hamamtu, sungguh aku berkeinginan untuk mengutus orang-orang ke negeri-negeri, kemudian melihat siapa yang mampu dan memiliki harta memungkinkan dia untuk haji, tapi dia tidak haji, maka hendaklah mereka diambil jizyah upeti dari mereka. Mereka belum masuk Islam dan mereka masih dalam keadaan kitabiyah, ahlul kitab. Ini hanya ini riwayat-riwayat dari sahabat yang menafikan keislaman dari orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban. Dan keduanya perkara rukun dari rukun Islam. Yang satu adalah e, zakat, yang kedua adalah haji. Dan ikhtilaf para ulama tentang masalah orang yang meninggalkan salat juga sangat panjang. Dan ikhtilafnya sangat masyhur, sangat terkenal. Yang kerasnya sampai menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat maka dia kafir murtad keluar dari Islam tidak dikuburkan di perkuburan kaum muslimin dan dibuang di padang pasir dan yang lain menyatakan kufur amali tapi tetap kufur sampai dia menentang hukum sholat itu baru kafir keluar dari Islam maka ikhwan fillah ada adapun dosa-dosa besar yang lain atau kewajiban-kewajiban yang lain kata Ibn Rajab tidak dinukilkan dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW menafikan keislaman. Yang dinafikan biasanya apa? Keimanan. La yu'minu, tidak beriman. Mereka bukan mukmin dan seterusnya. Wa idza tabayyana anna asmal islami la yantafi illa biwujudi ma yunafi wa yukhrij 'anil millah bil kulliyah Fasmul Islam idza utliqa aw iqtarana bihi al-madhu dakhala fihi al-iman kulluh min at-tasdiq wa ghairihi kama sabaqa fi hadits Amr ibn Absah. Jika telah jelas yang demikian bahwa nama keislaman tidak akan hilang kecuali dengan sesuatu yang menentangnya secara keseluruhan dan mengeluarkan dari agama, mengeluarkan dari keislaman secara keseluruhan. Maka nama keislaman jika disebutkan apalagi kalau diiringi dengan pujian maka yang dimaksud adalah keimanan juga di dalamnya. Yakni ketika dikatakan di sini Islam disebut dia muslim atau dikatakan dia adalah orang Islam dan diiringi dalam konteks memuji. Maka biasanya yang dimaksud bukan hanya keislaman tapi terkandung keimanan di dalamnya. Seperti dalam hadis Amr ibn Absah yang sudah pernah kita baca kemarin. Hadis Amr ibn Absah adalah ketika ditanya tentang apa itu Islam. Rasulullah menjawab, "Al-Islam antuslim qalbaka lillah." Islam adalah hatimu tunduk kepada Allah. Apa ini? Keimanan dalam hati. An qalbaka lillah wa an yaslamal muslimuna min lisanika wa yadik. Agar engkau tunduk hatimu kepada Allah, itu Islam. Dan orang muslim selamat dari lidahmu dan selamat pula dari tanganmu. Artinya kamu tidak memerangi mereka, tidak merampas harta mereka, tidak menyakiti mereka. Berarti dalam hadis Amr bin Amsah ketika Rasulullah SAW menyatakan Islam adalah engkau tunduk hatimu kepada Allah, berarti di sini terkandung mana iman karena tundukan hati, kerendahan hati di hadapan Allah, tunduknya hati kepada Allah itu iman. Wa Raja Nasai dan dikeluarkan oleh Imam Nasai dalam hadisnya dari hadis Uqbah ibni Malik bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus satu pasukan. Fagharat ala kaumin maka pasukan itu memerangi atau menyerang sebuah kaum. Fakala rajulun minhum maka seseorang dari mereka berkata ketika diperangi, "Ini muslim, aku adalah muslim." kata orang tadi. Fakatalahu rajulun minas Tapi orang itu tetap dibunuh oleh salah seorang pasukan kaum muslimin. Padahal orang tadi sudah mengatakan ana muslim, saya orang Islam. Atau saya muslim, saya adalah orang yang menyerahkan diri. Fanamal hadithu ila Rasulullah SAW. Fanumia. Maka dikhabarkanlah, disampaikanlah hadisnya kepada Rasulullah. Hadis yakni berita. Beritanya disampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa ada seorang yang mengatakan saya Muslim tapi tetap dibunuh. Faqala fihi qawlan maka Nabi mengucapkan ucapan yang dahsyat, yang keras. Marah beliau. Oleh salatu wassalam. Faqala rajul ketika Rasulullah marah. Maka orang tadi berkata. Innama qalaha ta'awudan minal qatli. Wahai Rasulullah. Sesungguhnya orang tadi mengatakan muslim hanya berlindung. Melindungi dirinya dari pendangku ini atau dari pembunuhan. Yani supaya jangan dibunuh. Maka Nabi berkata, sallallahu alaihi wa ala alihi sallam, "Inna Allah aba alaiya an aqtula mu'minan." Sungguh Allah menolak untuk aku membunuh seorang mukmin. Sungguh Allah menolak untuk aku membunuh seorang mukmin. Allah menolak untuk aku membunuh seorang mukmin. Diucapkan tiga kali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan hadis ini. Disebutkan di sini dengan kalimat mukmin. Padahal orang tadi ketika mau dibunuh bilangnya saya muslim dan belum berbuat apa-apa. Artinya belum berbuat apa-apa, belum beribadah dengan ibadah-ibadah yang diperintahkan dan belum diketahui bagaimana hatinya mukmin atau bukan mukmin, jujur atau tidak jujur. Tetapi Rasulullah SAW sudah mengatakan Allah melarang untuk aku membunuh seorang mukmin, orang yang beriman. Aku dilarang untuk membunuh orang yang beriman. Aku dilarang untuk membunuh orang yang beriman. Berarti di sini mukmin artinya muslim. Muslim artinya mukmin, tidak dibedakan di sini. Falaula annal islamul mutlaq yadkhul fihi iman. Berarti di sini Islam secara mutlak termasuk juga di dalamnya keimanan atau iman ada di dalam keislaman tersebut. Kalau saja bukan karena keislaman itu terkandung dalamnya keimanan, tentunya Rasulullah SAW tidak mengatakan mukmin. Rasulullah akan mengatakan muslim. Aku dilarang untuk membunuh orang muslim. Tapi Rasulullah mengatakan mukmin karena kalimat Islam. Saya masuk Islam. Itu sudah ada dikatakan mukmin atau ada keimanan di dalamnya, terkandung keimanan. Walaupun belum mengerjakan usulul khomsah. Walaupun belum mengerjakan dasar-dasar Islam yang lima. Dan belum terbukti bagaimana hatinya. Tapi sudah boleh dikatakan mukmin lugatan. Mukmin secara bahasa. Padahal dia mengatakan ana muslimun. Dan Nabi menyatakannya mukminan bimujarrodi hadal qaul. Nabi menyebutnya sebagai mukminan hanya karena ucapan orang tadi. Waqad akbar Allah, contoh lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala menghabarkan dalam ayat Al-Qur'an ketika mengisahkan mengkisahkan tentang Ratu Saba. Ratu Saba ketika didatangi oleh Sulaiman diberi surat melalui burung hudhud dan dilemparkan suratnya kepada ratu tadi yang menyembah matahari sampai kemudian mereka memberikan hadiah-hadiahnya ternyata ketika mereka diutus atau dipanggil oleh Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman mendatangkan arusnya sehingga ratu tadi bingung melihat arusnya ada di, di istana Nabi Sulaiman apakah ini arsuki maka ratu tadi mengatakan sepertinya sepertinya dia ragu karena tidak mungkin secepat itu dikirimkan kursi tadi Sampai akhir dari kisahnya bahwa putri tadi atau ratu tadi masuk Islam. Apa ucapannya? Ucapannya dengan kalimat qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Dikatakan masuk Islam dengan kalimat wahai Rabbku aku telah mendolimi diriku sendiri dan aku telah masuk Islam bersama Sulaiman. Lillahi Rabbil Alamin. Aslam tu, yakni aku menyerah bersama Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan kalimat itu sudah dikatakan sebagai Islam atau masuk Islam. Demikian pula akhbar an Yusuf alaihi salam tentang Nabi Yusuf alaihi salam ketika berdoa meminta dimatikan di atas Islam. Nabi Yusuf. Kira-kira matinya di atas Islam atau di atas iman? Dipastikan secara pasti, kan begitu. Mesti Rasul, utusan Allah, Rabbul Alamin, maka tentunya pasti dia beriman dan pasti imannya sempurna. Tetapi kenapa menyatakan ya Allah matikanlah aku di atas Islam? Kenapa tidak bilang di atas keimanan? Cukup kalau disebutkan sendirian kalimat Islam terkandung di dalamnya iman tentunya. Kalau disebutkan sendirian iman terkandung di dalamnya Islam. Orang yang beriman pasti akan mengerjakan rukun-rukun Islam kan begitu. Dan orang yang mengerjakan rukun-rukun Islam secara sungguh-sungguh dengan ikhlas karena Allah berarti dia mukmin. Maka khonifidina azakumullah di sini dikatakan ucapan Nabi Yusuf yang berdoa untuk dimatikan di atas Islam هذا كله يدل على أن الإسلام المطلق يدخل فيه ما يدخل في الإيمان من التصديق. Di sini menunjukkan bahwa keislaman kalau mutlak diucapkan secara mutlak, secara sendirian, ya, maka yang dimaksud adalah sama seperti apa yang masuk ke dalam nama iman, yaitu pembenaran keyakinan di dalam hati juga. Kemudian disebutkan pula oleh Ibnu Rajab rahimahullah Sunan hadis di dalam Sunan Ibnu Majah dari Adi bin Hatim. Namun hadis ini dhaif ya, sehingga kita lewati saja. Hadis berikutnya atau riwayat berikutnya. Kalau Ibnu Rajab selanjutnya, "Tsumma inna syahadataini min khisalil Islam ghairi niza'." Kemudian syahadatain ini Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu maksudnya ke mana? min khisalil Islam atau min arkanil iman? Jelas min khisalil Islami bighairi niza. Kalau dilihat dari hadis kemarin, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menunjukkan bahwasanya syahadatain masuknya dalam rukun Islam. Rukun Islam yang pertama adalah antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Masuknya dalam Islam. Walaisal murad al-ityan bilafdiha. Yang ternyata, yang namanya syahadatain, apakah cukup dengan di bibir saja? Apakah cukup dengan lisan? Tanpa keyakinan dalam hati? Tidak cukup. Berarti di situ saja sudah ada bukti, sudah ada dalil bahwa nama keislaman terkandung dalamnya keimanan. Dan nama iman terkandung di dalamnya keislaman, otomatis. Apalagi kalau disebutnya sendiri-sendiri. Sebab rukun Islamnya sendiri yang pertama adalah syahadat. Sedangkan syahadat tidak cukup kalau hanya di bibir saja tanpa keyakinan. Tidak cukup tanpa keimanan dalam hati. Berarti rukun Islam yang pertama adalah keimanan dengan syahadat syahadatain. Loh, rukun Islam yang pertama adalah keimanan. Loh, gimana ini? Rukun Islam kok masuk dalamnya iman? Mestinya masuk rukun iman. Inilah. Maka jawaban kemarin harus kita patri dalam hati. Harus kita yakini dan kita pegang kuat-kuat. Bahwa nama Islam dan iman ini, kalau sendirian, terkandung makna yang lainnya. Nama Islam, jika diitlakkan sendirian, maka terkandung nama iman di dalamnya. Demikian pula makna iman. Kalau sendirian dimutlakkan, maka terkandung makna Islam di dalamnya. Kalau digandengkan berdua baru dibedakan yang ini secara zahir, yang ini secara batin. Maka ibadah azakumullah kita bisa lihat dari syahadat yang pertama. Tentunya syahadat yang merupakan rukun Islam yang pertama, laisal muradul ityan bilafdiha duna tasdik. Tentunya bukan hanya ucapan lisan saja tanpa pembenaran dalam hati. Fa'ulima anna tasdik bihima dakhilun fil Islam. Berarti jelaslah bahwa keyakinan tentang la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah itu masuk dalam rukun-rukun Islam. Dan telah ditafsirkan keislaman tersebut di dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din yang di sisi Allah adalah al-Islam. Baik, sekarang apa maksudnya? Kira-kira Islam yang secara dohir saja atau terkandung yang batin juga di dalamnya? Ya tentunya, tentunya yang dimaksud adalah Islam yang terkandung di dalamnya keimanan karena disebutnya sendirian secara mutlak. Inna dina indallahil Islam. Yang namanya agama yang diterima di sisi Allah adalah al-Islam. Ya tentunya al-Islam yang terkandung di dalamnya keimanan tentang syahadat la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Al-Islam yang terkandung di dalamnya keyakinan tentang Allah dan Rasulnya. Keyakinan tentang Al-Quran. Al-Islam yang dibuktikan secara perbuatan-perbuatan amal. Secara lengkap, secara utuh. Yang lahir dan batin. Yang tampak dan yang tidak tampak. Perbuatan anggota badan dan perbuatan hati yakni inna dina indallahi islam ternyata para mufassirun menafsirkannya dengan at-tauhid wa tasdir agama yang di sisi Allah adalah Islam yakni agama tauhid tafsirnya begitu agama Islam adalah agama tauhid agama pembenaran yang mengimani Allah dan Rasulnya ditafsirkan oleh ta'ifatun minas salaf ditafsirkan seperti ini oleh sekelompok para ulama dari kalangan salaf di antaranya Muhammad ibn Ja'far ibn Zubair sebagaimana dalam tafsir Tabari rahimahullah. Wa amma idza nufiyal iman an ahad wa uthbita lahul Islam. Adapun kalau dua-duanya diiringkan, ditetapkan imannya, ah, dinafikan ya, dinafikan imannya, imannya ditiadakan, tapi Islamnya ditetapkan. Ini tidak beriman tapi Islam. Ini sudah berarti ada perbedaan atau sudah dibedakan antara keduanya. Seperti al-A'rab alladhi akhbarallahu anhum. Seperti Arab Badui, para orang gunung yang sudah kita kisahkan kemarin. Allah Subhanahu wa taala menafikan keimanan dari mereka. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan, kalian belum beriman. Tetapi katakanlah kalian sebagai muslim. Dinafikan keimanan dan ditetapkan keislaman. Fa innahu yantafi rusuhul iman fil qalb. Maka yang dimaksud adalah dinafikan keimanannya, yang dinafikan keimanan yang mantap dalam hatinya. Rusuh itu artinya mantap. Rasikh. Yani keimanan kalian belum mantap. Kalian belum betul-betul beriman belum sungguh-sungguh beriman dengan keimanan yang utuh. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kalian hingga dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Tapi bila tidak beriman, apakah tidak beriman berarti kafir? Tentunya tidak. Karena hanya masalah itu tidak mungkin sampai mengkafirkan seseorang. Berarti maknanya adalah tidak beriman secara utuh, tidak beriman dengan sebenar-benarnya beriman. Sama dengan orang-orang Arab tadi yang masuk Islam. Sudah kita sebutkan bahwa ternyata mereka itu bukan kafir. Bukan berarti munafikin. Kulam tu'minu. Katakan bahwa kalian belum beriman. Kalian cuma baru Islam. Belum beriman. Bukan berarti mereka munafikin pura-pura masuk Islam. Padahal hatinya kafir. Bukan. Apa dalilnya kemarin? Masih ingat? Dalilnya adalah ayat Allah dalam surat Al-Hujurat juga. Allah mengatakan, La yalitkum min a'malikum syai'a. Dan kalau kalian beramal, amal soleh, Allah nggak akan sia-siakan amal soleh kalian. Allah nggak akan kurangi pahala amal soleh kalian. Berarti dapat pahala atau tidak dapat pahala? Dapat pahala. Kalau dapat pahala berarti kafir atau tidak kafir? Tidak kafir. Kalau orang kafir, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna kami tidak akan tegakkan timbangan untuk mereka enggak ditimbang amalannya kalau orang-orang kafir semua amalannya gugur baik sebaik apapun jangan sebut Bunda Teresa enggak ada apa-apanya yang lebih seribu kali dari Bunda Teresa kalau dia kafir enggak ada nilainya di sisi Allah lain asyrak kalau engkau syirik La amaluk walatakunnan minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, gugur seluruh amal kamu. Dan kelak engkau menjadi orang-orang yang rugi. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna dan kami tidak akan tegakkan kata Allah timbangan untuk mereka. Kalau muslimin ditimbang amalan baik, amalan jeleknya ditimbang. Orang kafir nggak pakai timbang-timbangan masuk neraka. Finnari jahannam khalidan fiha, kekal di dalamnya itu kafir. Maka berarti orang-orang Arab tadi yang Allah katakan la yalidkum min a'malikum syai'a. Tidak akan disia-siakan amal-amal kalian. Berarti muslimin atau kufar atau munafikin. Bukan munafikan khalisan bukan. Tetapi masih muslimin. Masih orang-orang yang punya iman tapi masih belum rasih. Berarti yang dinafikan oleh Allah seperti yang dinafikan oleh Rasulullah. La yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum. Itu dinafikan kesempurnaan iman. Demikian pula dalam ayat ini dikatakan kata Ibnu Rajab, fa innahu yantafi rusuhul imani fil qalb. Yang dinafikan adalah kemantapan keimanan di dalam hati mereka. Wa tasbut lahumul musyaraka fil a'malil Islam, tetapi ditetapkan oh mereka amalan-amalannya masih sama beramal seperti amalan muslimin. Amalannya seperti amalan orang Islam secara zahir, ma'anawi imanin dengan sejenis keimanan yang lemah yang yusahih lahumul amal yang amalan mereka masih sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang kafir tidak diterima idlau hadzal qadar minal iman lam yakunu muslimin kalau kadar seperti itu dari keimanan lam yakunu muslimin wa inna manafi anhul iman maka tidak dinafikan keislamannya tetapi nafa anhum al iman yang dinafikan hanya keimanan itu pun yang dinafikan keimanan yang sempurna yang dinafikan adalah kemantapannya dalam iman itu tidak ada lintifai dzauqi haqiqatihi atau haqaiqihi karena tidak adanya dzauq perasaan keimanan. Perasaan keimanan yang hakiki, nggak ada. Apa buktinya? Kalau orang-orang Arab tadi, orang-orang Badui tadi masih belum ada zauqul iman ala hakikatihi. Belum bisa merasakan keimanan yang hakiki. Apa buktinya? Buktinya, dia masih merasa memberikan sesuatu pada Nabi masih merasa mereka memberikan jasa kepada Nabi. Ya Muhammad, ya Muhammad, abshir. Gembiralah, gembiralah. Kami sudah masuk Islam. Senanglah kamu. Kami memberikan kepada kamu. Kami Islam nih sekarang. Kami beriman sekarang. Jangan bilang beriman. Bilanglah Islam. Tanda-tandanya sudah kelihatan. Maka Allah tegur yang demikian. La tamunnu alaya islamakum. Jangan kalian seakan-akan memberikan jasa dengan keislaman kalian. Tapi sesungguhnya justru Allah yang memberikan jasa pada kalian dengan memberikan hidayah kepada kalian dan Rasulullah yang memberikan jasa kepada kalian karena mengajarkan kepada kalian hidayah. Harusnya berterima kasih kan begitu. Bersyukur kepada Allah swt. alhamdulillah. Kami telah beriman. Jazakallahu anna Semoga Allah membalas engkau wahai Rasulullah SAW atas bimbinganmu terhadap kami. Kan begitu mestinya. Nah ini sudah merupakan tanda kalau mereka tidak memiliki zauk haqa'iqil iman. Tidak merasakan hakikatnya iman. Wa naqsi ba'di wajibatih dan kurang kewajiban-kewajibannya. Di antaranya harusnya menghormati Nabi. Ini mengucapkan ucapan yang kurang ajar pada Nabi. Memanggil-manggil dengan nada-nada yang kurang ajar. Wa mabniun ala anna tasdiq al-qa'i bil Dan ini ayat-ayat ini, kisah dalam surat Al-Hujurat ini merupakan dalil pula bahwa yang namanya iman di dalam hati yatafadhal, bahwa iman dalam hati itu berbeda-beda. Walaupun sama-sama muslimin, sama-sama sholat, sama-sama berpuasa, bahkan sama-sama terawih. Masya Allah terawih itu sholat tiga lail. Artinya tidak mengerjakan qiyamul lail kecuali orang-orang yang imannya tinggi. Karena itu tidak wajib. Orang badui saja mengatakan, aku akan kerjakan yang wajib-wajib saja. Yang nggak wajib nggak mampu. Orang badu yang tadi dikatakan kulam minu. Tapi di sini sholat tarawih semua. Apakah bisa dipastikan kalau mereka imannya sama, tinggi semua? Tidak. Berbeda-beda. Al-qulub di dalam hati ya tafawat Berbeda-beda tingkatan keimanannya. Ada yang bagus tinggi, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, ada yang rendah, ada yang sudah rusak dengan penyakit nifak, penyakit kemunafikan, penyakit ria, penyakit sumah, penyakit-penyakit yang naudzubillah yang merusak hati dan merusak keimanan. Wahada huwa sahih dan pendapat yang mengatakan bahwa iman itu berbeda-beda dalam hati ini adalah pendapat yang benar, pendapat yang sahih wa huwa asah dan pendapat inilah ini pendapat yang tadi pendapat yang dikatakan bahwasanya Islam kalau dimutlakan terkandung di dalamnya keimanan maka inilah pendapat yang sahih pendapatnya salah satu dari pendapat Imam Ahmad yang lebih rajih jadi ternyata pendapat Imam Ahmad yang asahur riwayatin yang lebih sahih adalah bahwa mereka tidak dikatakan mukmin tapi masih muslim hadis tadi, hadis yang dikatakan layat nizani hina yazin wa huwa mu'min. Dia dikatakan tidak beriman. Maka dikatakan bahwa dia masih muslim. Tapi keimanannya seperti Allah katakan tentang A'rabi. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Jangan bilang mukmin lah, bilang saja muslim sudah. Imannya saya belum tahu bagaimana kamu. Lu kamu menuduh keimanan saya. Lu lihat homernya nggak berhenti. Na'udzubillah. Jalannya kamu kemana? Dilihat oleh manusia. Mau dikatakan mukmin? Eman-eman. Sayang-sayang nama iman itu tinggi. Rasulullah SAW ketika dalam satu safar menanyakan kepada para sahabat, "Antum mukminun? Apakah kalian mukmin?" Takut mereka para sahabat. Diam semuanya. Nggak ada yang menjawab. Nggak ada yang mengatakan saya mukmin, nggak begitu. Antum mukminun sampai tiga kali ditanya, apakah kalian beriman? Apakah kalian beriman? Nggak ada yang menjawab karena khawatirnya karena nilai iman itu sangat tinggi diriwayatkan oleh Imam melalui dalam kitabnya Usul I'tiqad Al-Sunnah Jamaah Kenapa? Karena tingginya nilai yang namanya iman, mukmin itu tinggi sekali. Silahkan kumpulkan kalau tidak percaya ayat-ayat dalam Al-Quran yang dimulai dengan kalimat innamal mu'minun. Berat-berat semua. Yang namanya orang beriman itu yang begini, yang namanya orang beriman itu yang begini, yang namanya orang beriman itu yang begini. Kalau dikumpulkan semuanya, waduh saya bukan mukmin. Berat. Maka ketika ditanya antum mukminun, dia mereka, nggak menjawab. Sampai ketiga kali ketik terasa Rasulullah SAW sepertinya yulih alaihim, sepertinya mengharapkan mereka menjawab. Baru salah seorang mereka berkata, Ya Rasulullah, humul mukminun, wa ana minhum. Tidak mengatakan saya, tapi mengatakan, "Ya Rasulullah, mereka mukminun dan aku salah satu dari mereka." Bahasanya dengan sopan menyatakan mereka mukminun dan saya salah satu dari mereka. Maka ikhwan ibn masalah iman sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad yang rajih adalah kalau orang itu adalah asli seperti tadi dikatakan muslim diperlakukan masih sebagai muslimin. Tetapi untuk nama iman Ikhtilaf para ulama sebagian mengatakan, kalaupun dikatakan mukmin harus ada tambahannya. Mukmin naqisul iman, mukmin dhaiful iman, mukmin tapi lemah imannya. Harus ada keterangan tambahannya begitu. Sebab kalau dikatakan mukmin, masa begitu mukmin? Ada pertanyaan seperti itu. Karena makna mukmin sangat tinggi. Sehingga ada keterangan dari ulama dua pendapat tadi. Imma dikatakan mukmin tapi harus dikasih qaid harus kasih ikatan mukmin naqsul iman atau seperti yang tadi bukan mukmin tapi muslim bukan bukan mukmin itu berarti kafir bukan tapi bukan mukmin tetapi muslim seperti yang dikatakan asahur riwayat ini an imam Ahmad apa dalilnya dalilnya surat al-hujurat qul lam tu'minu walakin qulu aslamna katakan wahai nabi pada mereka kalian belum beriman tapi kalian muslimin Berarti tidak kafir, mereka muslimin. Tapi untuk mengatakan mukminun belum, belum, belum, belum. Belum nyampe ke tingkat itu. Ya. Fa innama iman as-siddiqin alladziina yatajalla al-ghaib liqulubihim hatta yasiru ka'annahu syahadah. Yang namanya iman, iman siddiqin, imannya orang-orang yang jujur, imannya orang-orang yang betul-betul mukmin yaitu alladzina yatajallal ghaib liqulubihim hatta yasiru ka'annaha syahadah adalah keimanan yang bisa mengeluarkan hal yang gaib dalam hatinya seakan-akan bohir di depan mata. Seakan-akan syahada bisa disaksikan. Ini baru keimanan yang betul-betul mukmin. Seperti imannya para sahabat. Iman siddiqin adalah imannya Abu Bakar Siddiq contohnya. Dan imannya para sahabat dan imannya orang-orang yang siddiqin yang berjalan di jalan mereka imannya dalam hati, nggak kelihatan, gaib. Tetapi karena tingginya iman, akhirnya ya tajalla, akhirnya seakan-akan tampak di hadapan mata. Bagaimana tampaknya? Kalau lihat perbuatannya dari A sampai Z, subhanallah. Ini mukmin ini orang. Semua tahu kalau dia mukmin. Untuk mengorbankan apapun dia siap. Bahkan mengorbankan nyawanya sekalipun Disuruh lempar kamu, lempar. Masuk kamu ke dalam api. Ashabul Uhdud misalnya, yang Allah kisahkan. Qutila ashabul Uhdud, an-nari dzatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud. Ya, ini orang-orang kafir ashabul Uhdud memanggil orang-orang beriman. Bertanya, apakah kamu beriman kepadaku atau kepada Tuhannya? Dia, ini kepada Allah maksudnya subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan aku beriman kepada Allah pencipta langit dan bumi. Masuk dalam api. Masuk dalam api. Jelas masuk ke dalam api yang terlihat nyala dan terbakar. Orang kedua melihat saudaranya terbakar tidak terus jerah. Kamu beriman kepadaku apa kepada Allah, kepada Tuhannya anak muda ini? Aku beriman kepada Allah. Tahu akibatnya akan mati. Kira-kira masih dipertanyakan lagi nggak imannya kira-kira? Apakah perlu kita mengoreksi? Anak saya masih ragu, imannya bagaimana? Sudahlah. Sudah yatajalla ka'annahu syahadah. Sudah tampak keimanannya seakan-akan disaksikan keimanannya. Walaupun dalam hati tampak di dalam kehidupan seperti nyata. Karena bukti-buktinya dilakukan hampir semua sisinya. Ini imanus siddiqin. Imannya orang-orang yang jujur yang betul-betul dengan hatinya. Haitsu la yaqbalu tashkik atau bihais la yaqbalu tashkik wal di mana tidak lagi menerima keraguan-keraguan. Tidak mungkin diragukan lagi. Tidak ada yang meragukan imannya Abu Bakar dan Umar kecuali munafikin dan Syiah. Rafidah. Kaum sesat. Tidak ada yang meragukan keimanan Abu Bakar dan Umar. Tidak ada yang meragukan keimanan para muhajirin. Ketika ada yang meragukan keimanan, saya ragu apakah dia mukmin atau tidak mukmin. Eh. Apakah mungkin mereka berpura-pura masuk Islam, kemudian untuk disiksa, untuk diusir, untuk diusir dari kaumnya, meninggalkan kaumnya? Apakah mungkin? Tak mungkin. Hanya orang gila yang berpura-pura atau yang dikatakan menyatakan berpura-pura masuk Islam supaya disiksa. Bagaimana zaman para sahabat di Mekah? Disiksa mereka. Sebagian mereka disiksa dengan api, dengan cambuk, dengan segala macam. Bilal ibn Rabah yang disiksa demikian rupa tetap mengatakan ahad ahad. Hal yakbalu tashkik, apakah mungkin ada yang meragukan keimanannya? Kalau saja imannya punya keraguan sedikit saja, niscaya dia akan kalah pi awali wahlah akan kalah dalam ujian yang paling ringan sekalipun. Munafikin contohnya. Para munafikin di Madinah muncul. Ujian yang paling ringan mereka sudah kalah. Ayo eh, berangkat berperang. Berperang itu belum tentu mati. Mungkin selamat kan begitu. Itu mereka sudah takut. Ini sudah dihadapannya api dipilih mau mengatakan beriman kepadaku atau mau masuk ke api ini. pilih masuk ke api. Karena sudah merasakan kelezatan iman. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Layak balut tashkik tidak menerima keraguan artinya sudah sangat jelas gamblang. Walaupun imannya dalam hati tapi bukti-buktinya yang bohir sangat jelas. Laisa ka imani ghairihim tidak sama dengan iman-iman orang lain. Lam yablugh hadhihi darajat yang belum nyampe tingkatannya dengan keimanan para sahabat tadi. Bihais lau syukkika ladakhala syak dimana kalau dibikin ragu atau diragukan akan masuk keraguan. Ya nih kalau iman-iman yang lain, iman-imannya yang selain sedirkin, selain para sahabat, selain orang-orang yang betul-betul terkenal keimanannya. Kalau orang-orang ini dibikin ragu, eh, tahu nggak, Fulan yang biasa ke masjid kita ini. Kenapa? Itu ternyata susupan dari orang Yahudi, munafik. Masa? Buktinya apa? Ah, banyak yang bilang, banyak orang yang bicara. Kira-kira muncul apa tidak muncul keraguan? Muncul keraguan. Apa iya? Tapi kalau orang yang seperti Abu Bakar dan Umar yang bukti dari keimanannya dari ujung rambut sampai ujung kaki terlihat. Amalannya dari pagi sampai sore terlihat. Dan perjuangannya ujian demi ujian mereka lewati semuanya bukti kalau mereka mukmin. Sehingga ketika ada yang mengatakan Tahu nggak bahwa dia itu adalah munafik? Orang-orang tadi akan marah kepada orang tadi yang memberikan berita. Kamu yang munafik. Seperti kejadian seorang munafik yang mengatakan, Undur qurra'una ha'ula. Lihatlah tamu-tamu kita itu, kata munafikin. Karena munafikin di Madinah dan muhajirin itu dianggap sebagai tamu. Lihatlah. Itu bisa kira, eh, bisa qurra. Kalau qurra adalah pembaca-pembaca Quran Apakah pembaca-pembaca Quran atau tamu tidak menjadi masalah? Kata munafik tadi, lihatlah tamu-tamu kita ini, pembaca-pembaca Al-Quran ini. Arghabu butunan wa ajbanu indal liqa. Paling rakus kalau makan dan paling penakut kalau perang. Diremahkan, dilecehkan para sahabat. Apa yang terjadi? Justru mereka yang menuduh orang tadi sebagai munafik. La tidak demi Allah, lakinnaka munafik. Tidak demi Allah, tidak benar itu. Justru engkau adalah munafik. Aku akan laporkan ucapanmu kepada Rasulullah. Dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Orang tadi munafik tadi ngikut. Enggak, aku cuma main-main, aku cuma guyon, aku tidak serius. Sampai datang kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW tidak menggubris orang tadi, munafik tadi. Padahal sudah merengek-rengek memegang ekor untanya dengan mengatakan, Aku cuma main-main, mintakan ampun untukku. Aku cuma tidak serius, aku cuma guyon dan seterusnya. Rasulullah tidak menengok sampai kemudian turun ayat dan dibacakan ayat itu kepadanya. Dan ayatnya yang menegaskan kafirnya para munafik tadi. Dikatakan abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kamu memperolok-olokkan mentertawakan, menjadikannya sebagai guyonan, mentertawakannya dan mencemoohkannya, la ta'tadiru. Jangan cari-cari alasan. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira.